Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau bertanya mengenai poligami, Bu ya. Ada sebagian laki-laki yang berpendapat bahwa perempuan atau istri yang menentang poligami itu berarti dia menentang syariat Islam. Apakah itu benar atau hanya alasan yang mengada-ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya apakah betul kalau perempuan mengingkari poligami? Dia mengingkari Allah. Jawabannya adalah benar jika makna mengingkari mengatakan poligami adalah tidak boleh, poligami adalah dosa, poligami adalah haram, mutlak, bukan haram nisbi. Itu menantang Al-Quran. Akan tapi jika seorang wanita tidak ingin dipoligami, ini sebetulnya bukan penantangan kepada syariat. Ya kan? karena ya rasa tidak ingin berbagi itu saja Apakah misalnya ada seorang eh, ya seorang kaya yang melihat yang Anda punya duit 100 ribu lalu tidak membagikan kepada orang lain lalu oh kamu kafir ya sudah sedekah ada di dalam Al-Quran mau sedekah ya kan tidak bisa dikatakan semacam itu jadi seorang perempuan di saat mereka tidak mau uh, apa namanya melihat suaminya berpoligami tidak langsung dikatakan sebagai seorang kafir mengingkari syariat kecuali dia mengatakan poligami itu nggak benar poligami adalah syariat nggak benar awas hati-hati kafir dia yang demikian itu maka para wanita jangan sampai mengatakan semacam itu kalau ternyata ada seorang wanita yang tidak mau dipoligami itu kan hanya masalah pemahamannya saja tentang poligami kan atau di dalam dirinya memang tidak ingin berbagi gitu saja dan sehingga ada muncul namanya cemburu Siti Aisyah juga cemburu kok tapi seorang laki-laki yang mengancam oh, kamu ini menantang syariat, oh ini ya berlebihan seperti tadi orang ekstrim mengatakan pemerintah kafir gara-gara tidak menjalankan hukum Al-Qur'an itu. Nah, ini ini kan berlebihan, tidak seperti itu. Sementara bagi kaum pria, yang namanya poligami itu hukumnya tidak usah bicara poligami dulu. Yang jelas poligami ada, tapi makna ada ini sendiri jangan jangan jadi pembenar untuk perilaku Anda yang salah. Hukumnya ada, dan hukum poligami sendiri ada sesaat menjadi wajib bukan masalah sunnah saja sekarang ada kaum pria menggunakan ini kan sunnah nabi ini kamu merendahkan nabi jadinya seperti itu bagi nabi iya keadilan nabi kebenaran nabi dan sebagainya terus ente istri satu saja ngajak sholat nggak bisa ngajak pakai kerudung repotan ngajak ngaji nggak bisa meneri nggak bisa sok mengatakan poligami sunnah sunnah sunnah siapa kalau bagi ente kan ibaratnya begitu loh jadi anda itu sebenarnya Imam Ghazali menyebutkan nikah dengan satu istri saja hukumnya ah, Imam Ghazali, Imam Nawawi nikah dengan satu istri saja ada yang hukumnya wajib di saat anda punya modal punya rizki kemudian anda sudah waktunya untuk menikah khawatir terjerumus dalam zina wajib menik menikah ada hukumnya sunnah yaitu anda yang punya duit cukup dan anda ya menikah ya bisa sih saya menikah ya sesaat sahwat tapi saya bisa mengangkang sahwat saya tapi lagi saya lebih asyik untuk ibadah tapi ya perlu juga sih agar semakin mantep hati saya maksiat enggak telepon dengan perempuan enggak aman saya aman aman aman oh kalau begitu sunnah bagi inti tapi ada orang yang menikah tuh sampai haram untuk menikah Om oh, jiwanya busuk nanti kalau nikah dengan dia minta pers ya duitnya orang kaya ah, enak eh, nih nikah dengan satu istri saja ada yang haram apalagi ah, nikah dengan istri dua atau tiga akan tapi jangan diingkari wahai kaum wanita tapi kaum pria ya jangan langsung mengklaim istri perempuan mengingkari Al-Quran oh tidak hanya dia tidak mau berbagi saja ada pasal berbagi ini kemuliaan di macam-macam mungkin pengabdian yang luar biasa kepada seorang suami Mungkin dia ingin dekat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia mungkin seorang istri yang mungkin punya apa ilmu, apakah punya hafalan Quran, punya apa, punya ini sehingga untuk mengabdi kepada suami lalu untuk menjaga ilmunya, untuk menjaga perjuangannya agak berat. Lalu dia mengizinkan suaminya. Loh, jangan dijelekkan juga wanita semacam itu lalu mengatakan, hm, perempuan apaan tuh?" Bunda, Ini kerjaan kita kita gampang merendahkan. Kita gampang merendahkan orang lain. Dan jangan sekali-kali anda sebagai seorang wanita lalu berkata, sudahlah kalau ingin masuk surga gak usah pakai itu lah sabar-sabar yang lain. Gak usah ngomong begitu. Anda tidak bisa menyamakan orang lain dengan diri anda. Mungkin ada seorang merasa pasrah, kerinduannya kepada Allah luar biasa tinggi dan yang diinginkan hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bisa saja cemburu itu hanya sifat manusia akan tapi sudah ditempelkan sifat kemuliaan dalam hatinya saya cemburu akan tapi harus aku kalahkan cemburuku ini adalah dengan niat kemuliaanku mungkin kalau anda belum mampu menutup dengan niat kemuliaan, ya jangan menyalahkan orang yang mampu, lalu meredakan kok bisa ya, kok bisa ya, lah buktinya bisa dia. Biarpun dia ada cemburu, Siti Aisyah ada cemburu, akan tapi kecemburuannya tidak tidak menjadikan dia melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu keseimbangan dalam berpikir ini. Ada sebagian wanita yang berkata, ya tapi kan pahalanya gede, nah, pahala yang lain aja deh. Eh, jangan merendahkan pahala, diam saja dulu lah kalau belum mampu sudah. Pahala yang lain saja deh Sisi lain seorang suami dia mengancam istrinya dengan ancaman, oh, hukum kamu ah, ini perempuan mengingkari berarti ya mengingkari lah buat ente ya harus diingkari orang entenya sama istri mentak-mentak begitu istri satu saja nggak bener gimana punya istri dua nanti dan seterusnya jadi semuanya harus berbenah hei para suami jangan atas nama Rasulullah engkau itu melanggar Rasulullah jadi urusan menikah. Bahkan mungkin seorang menikah ada urusan syahwat. Ada seorang yang maka mungkin seorang istri yang sangat mengerti keadaan suaminya. Keadaan seorang suami yang mungkin secara pribadi adalah hatinya sangat mencintai mencintainya mungkin. agar tapi ternyata urusan syahwat sangat berbeda. Sehingga syahwat bisa ada tidak ada bunganya dengan dengan urusan-urusan urusan cinta dan sebagainya. Bisa saja maka hendaknya berpikir adil hei kaum pria menikah dengan dua istri tanggung jawab besar di hadapan Allah ketidakadilanmu menjadikan engkau di neraka termasuk kabair dosa besar kalau berjalan di akhirat syikhumail miring kelihatan tuh punya istri dua nggak adil tuh ketahuan tuh dihinakan nanti saat itu ha berat dan tanggung jawab istri satu saja itu tanggung jawab akan ditanya oleh Allah kenapa istrimu begini begini kalau dua lebih berat lagi jadi sebetulnya kalau kita urusan dengan Allah, menikah dengan dua tiga itu sebenarnya cari beban nih ya ini. Cuman urusan kita adalah bukan urusan dengan Allah. Urusan dengan eh, hawa nafsu. Kadang itu untuk bangga-banggaan. Ente istri berapa? Urusan masalah kuat, tidak kuat dan sebagainya. itu. Makanya kalau ada orang ingin menikah, lihat kebutuhanmu. Mungkin kau adalah orang yang takut kepada Allah, lalu ingin menikah lagi dan sebagainya. Karena, karena, karena, karena, ingat, harus betul. Jangan sampai ditunggangi hawa nafsumu. Mungkin engkau menikah hanya urusan syahwat karena satu hal yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Mungkin. Tapi jangan pakai bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Belum tentu sunnah buat ente. Dan Nabi pun waktu menikah bagaimana? Nabi dipilihkan oleh Allah bukan Nabi memilih, tidak. Bukan Nabi milih. Bukan Nabi gandrung begitu, bukan, bukan. Dipilihkan oleh Allah sehingga apa? Istri Nabi semuanya adalah di atas usia wajar 40 ke atas semua. Ada yang 56 dinikahi, kan. Hanya satu yang yang yang gadis Padahal kalau Nabi urusannya syahwat, eh, pamornya Nabi nggak ada yang mengalahkan. Makom Nabi tidak ada yang mengalahkan. Suara Nabi tidak ada yang bisa melawan. Ayo, bisa mengambil. Oh, yang cantik dari ini, dari ini, anak raja-raja dan sebagainya. Bisa Nabi melakukan itu semuanya. Tapi Nabi kan bukan, Nabi kan ikut bimbingan. Bimbingan wahyu suruh menikahi ini, suruh menikahi ini, suruh menikahi ini. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus Lalu sekarang ini yudha hawa nafsu atas nama sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ente eh, menodai sunnah Nabi jadi yang semacam itu. Bisa saja haram buatmu. Akan tapi ingat wahai para wanita, menikah dua tiga adalah diperkenan dalam Islam dengan tujuan-tujuan yang jelas. Di antaranya adalah tujuan untuk menghindari dari kemaksiatan. Menghindari untuk kemaksiatan untuk siapa? Untuk laki-laki tersebut mungkin dan yang dinikahi pun juga mungkin jadi ada faedah juga di dalam masalah poligami ini jangan dianggap sepele akan tapi ketahuilah sebab yang, yang jadi masalah itu pandangan kita tuh pandangan yang egois laki-laki egois harus inti ini oh, pakai syariat bawa-bawa syariat ini orang oh, ini istri nggak bener nih tolong nasihat itu istri ini wanita-wanita ini kelihatannya ngaji terus setiap suaminya mau nikah lagi pasti melarang itu kan ahli neraka semuanya entar dulu entar dulu sisi lain ada wanita naudzubillah hmm yang kebawa kepada pemikiran-pemikiran kafir langsung memutlakkan wow nggak bener nih Islam nggak adil nih ya, akan tapi kalau dijalankan semuanya dengan benar mungkin seorang laki tidak akan menikah kecuali sudah jelas dipikirkan direnungkan untuk keselamatan dirinya kemudian seorang wanita pun lihat kalau ternyata ada mereka mengizinkan jangan anda pandang biji karena ada ada kekuatan yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain tapi sisi lain wahai para pria hati-hati ini adalah bukan main-main kita tidak bukan main-main. Sekarang hanya bangga-banggaan saja. Kalau ketemu temannya istri berapa? Oh, ini bukan sekarang oh, bukan zamannya tanya anak berapa, sekarang zamannya tanya istri berapa. Lalu sudah jadi guyonan pernikahannya. Zaman istri berapa? Ini, eh? nah, Tanya masih anak berapa. Yuk ketinggalan lihat guyonan sudah. Syariat bukan untuk guyonan. Kalau ada hajat di dalam diri Anda, lain babnya. Tapi bukan untuk guyonan, begitu. Ya, ada ada ada babnya yang khusus. Harus dibawa kita membaca membawa syariat Nabi SAW alaihi wasallam dan bagi kaum wanita ketahuilah dekatlah kepada suamimu jangan di saat ada ada keributan baru mulai sadar banyak wanita seperti itu makanya dengarlah dia selalu ngomong cobalah yang benar dari awal yang benar dari awal pengabdianmu yang benar di saat suamimu butuh ya harus kau ini ini ini ini ini kalau engkau mengingatkan suamimu seperti itu kadang-kadang kalau sudah suaminya mulai bicara masalah poligami dan sebagainya baru sadar diingat iya iya iya memang saya kurang pengabdian memang saya kurang dari dulu ceramah nggak itu denger ini ini kadang-kadang ada semacam itu perempuan eh, baru di saat suaminya ada pengen memenuhi hajatnya secara khusus baru dia ada bicara iya iya iya makanya dari awal karena sebutnya apa yang didatangkan oleh Islam tidak akan ada membuat kerusakan kepada siapapun kalau ada seorang wanita menghendaki, saya ingin suami saya untukku. Hakmu untuk mempertahankan itu semuanya. Tanpa harus melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah berikan kebahagiaan kepada anda. Nah ini selesai. Tapi ingat kutub ekstrim ini. Kaum pria yang berlebihan, perempuan yang berlebihan. Ini sama-sama di kutub neraka-neraka. Tapi kalau memandang semuanya dengan dengan proporsi, dengan dengan syarat yang benar, dengan cara pandang yang benar, maka semuanya akan ketemu judulnya semoga Allah menjaga semuanya ya tidak ada yang main-main urusan syariat dan jika tidak ada yang merendahkan syariat Nabi sebab kalau anda sebagai kaum pria salah dalam menjalani poligami ketahuilah anda telah mencoreng nama Islam ya mencoreng nama nama Islam berarti anda tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya Allah ini ini baik semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan